Mughdaram. Mughdaram adalah seorang yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semasa beliau hidup. Akan tetapi ia tidak pernah menjumpai beliau. Kalam, kalangan Mughdaram merupakan salah satu tobakot tingkatan tersendiri yang berada di antara tingkatan sahabat dan tabi'in. Suatu pendapat mengatakan bahwa mereka dianggap sebagai kalangan kibar at-tabi'in atau pembesar para tabi'in. Dan sebagian ulama adalah yang mencatat bahwa jumlah mereka mencapai sekitar 40 orang. Di antaranya adalah Al-Ahnaf bin Qais, Al-Aswad bin Yazid, Sa'ad bin Iyas, Abdullah bin Ukaim, Amr bin Maimun, Abu Muslim al-Khulani, dan An-Najashi Raja Negeri Habasyah. Kedudukan hadis yang diriwayatkan oleh Mukhtarom, Hadis yang diriwayatkan oleh kalangan Mukhtarom termasuk Mursal Tabi'i sehingga termasuk ke dalam hadis Munkote. Adapun status hadis seorang Mukhtarom diterima atau ditolak maka hukumnya disesuaikan dengan hukum menerima hadis Mursal Tabi'i dan tidak ada perselisihan pendapat dalam menerima riwayat mursal tabi'in